Dan semoga Allah menjaganya dari seksa neraka dan Allah tempatkan dia di Darul Qarar di kampung keabadian yaitu surga. Kemudian beliau membuka kitab beliau dengan khutbatul hajah di ada catatan kaki nomor tiga Berkata qala syekhuna al-amatu al-albani. Berkata al-albani rahimallah di kitabnya saya tarhib wa tarhib. Dia mengatakan yazidu ba'dul khutabai huna wa wala aslalaha fi hadhil khutbatil karimati khutbatil hajati fi min turukiha allati kuntu jama'tuha Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam وسلم Sebagian penceramah menambahkan di sini kalimat nastahdihi. Wala aslalaha dan ini adalah tambahan yang tidak ada sanatnya. Tidak ada dasarnya fi hadil khutbatul karimah dalam dalam pembukaan yang mulia ini. Khutbah di sini artinya pembukaan khutbatul hajah. Khutbatul hajah, khutbah di sini artinya pembukaan. Fisya'in pada satu pun min turukiha dari jalur-jalur hadis tentang khutbatul hajah yang telah aku kumpulkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu risalah. Saya al memiliki satu risalah khusus yang berbicara tentang masalah khutbatul hajah yang beri judul yang beri yang beliau beri judul juga khutbatul hajah. Maka beliau katakan tambahan menestahsihi di sini adalah tambahnya tidak ada dasarnya, tidak ada uh, sanatnya. Loh, apakah tidak boleh? Jawabannya khutbatul hajah bukan sebuah keharusan. Ada satu hal yang dianjurkan dan membuka ceramah dengan tahmid yang lain itu pun dibolehkan. Oleh karena itu eh, Wal ta'ala alam seandainya ada orang yang menambahkan panastahdihi maka ya tidak apa-apa bahkan seandainya dia rubah tidak khutbatul hajah namun bacaan yang lain pun juga boleh karena khutbatul hajah bukan sebuah keharusan sebagaimana anggapan sebagian orang karena itu maka memberikan tambahan menestahdi ini hukumnya boleh Angkat tapi meskipun kita katakan sebaiknya kalau memang berniat untuk khutbatul hajah adalah sesuai dengan dalil yang ada. Kecuali jika dianggap tambahan dan tahdih ini merupakan suatu hal yang Nabi ajarkan. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu juga ada catatan kakinya. Jami'ul ahadis mutafiqatun ala isbati syahadataini fi khutbatil hajati bi sigatil mutakalimil mufradi semua hadis-hadis itu semua riwayat sepakat untuk menetapkan syahadatain dalam khutbatul hajah dengan bentuk mutakalim mufrad asyhadu bukan wanashhadu Waqad abda Syekhul Islam Fidalika Dan Syekhul Islam Abda telah menyampaikan Fidalika Tentang hal tersebut Nuktatan balighatan Satu nukta Satu penjelasan menarik Yang luar biasa Latifatan yang menarik Nakolah hatil midul mujahid al-bab yang dikutip diceritakan kembali oleh muridnya seorang mujahid dan seorang yang berbakti muridnya yang berbakti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di kitab Ibnu Qayyim Tahdibus Sunan Tahdibus Sunan adalah bukunya Ibnu Qayyim yang merupakan sarah untuk Sunan Abu Daud yang biasanya dicetak bersama dengan Aunul Ma'bud Sarah Sunan Abi Dawud biasanya dicetakkan, umumnya cetakan nah, Aunul Ma'bud itu bawahnya ada Tahdibu Sunan termasuk Aunul Ma'bud yang ada di Maktab Samila itu ada Tahdibu Sunannya itu di bagian bawah Fangduha gairah makmur, maka silakan melihat ke sana. Namun ini bukan sebuah keharusan. Maka ngasih catatan kaki, ah, semua riwayat khutbatul hajah itu tidak ada bunyinya wa nashhadu. Semuanya bunyinya wa asyhadu allah ilaha illallah. Nah, ada satu hal yang menarik kenapa di khutbatul hajah itu nahmadu wa nasta'inuhu dengan nahnu namun ketika syahadat itu menggunakan bentuk tunggal asyhadu alla ilaha illallah Ya, di sini ada satu hal yang menarik. Kenapa dibedakan? Yang atas, nah metuhu kami kami semua. Setelah itu yang bawah ashadu dengan bentuk tunggal ini disebutkan di sini ada penjelasan yang menarik tentang ini. Kenapa uh, dibedakan? Dan penjelasan menarik yang lain juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman di Sarah Muqaddimatut Tafsir Kenapa dibedakan antara uh, antara yang atas nahmatu wa nasta'inuhu kemudian bawahnya wa asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian masih dicatatkan kaki wa alaihi fa inal mazkura huna mukhalifun li riwayati. Berdasarkan penjelasan tadi, maka yang disebutkan di sini itu menyelisih riwayat. Karena kalau riwayatnya asyhadu اعتلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وهدى به من الضلالة وبصر به من الأمة وأرسل به وأرشد به من الغي وفتح به أعينا أعينا أعينا أميا وأذانا summan summan summan wa quluban gulfan gulfan gulfan <laughs> wa farraqa bihi bainal haqqi wal batili wal huda wad dalali war rasyadi wal way wal mu'minin wal mu'min wal mu'nit wal mu'minina wal kufari wa sa'da'i asu'ada'i wa su'ada'i ahlil jannati wal asqa wal asqiya wal asqiya'i ahlin nar wa bainal awliya'i wa a'da'illahi faman syahida lahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi annahu min awliya'illahi fa huwa min awliya'ir rahman wa man syahida lahu bi annahu min a'da'illahi fa huwa min awliya'is syaitan وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من من الناس وللشيطان أولياء وفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان Nah, arsalahu bil huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dua hal. Pertama bil huda dengan hidayah, yaitu ilmu nafi wa dinil haq dan dinil haq yaitu amalun saleh. Karena din itu dalam bahasa Arab punya dua eh, pengertian pokok. Terkadang maknanya adalah jaza semacam malik yaumiddin dan terkadang maknanya adalah atau ahwal ingkiah ketaatan dan kepatuhan dan din di, di sini adalah makna yang kedua sehingga maknanya adalah amalun soleh amal soleh Demikian penjelasan Ibnu kathir di tafsirnya dan sebelumnya adalah penjelasan uh, Syekhul Islam saya jelaskan dulu bahasa hak maknanya adalah amal salih bagaimana saya baca di Fatawah Hamawiyah Lidhirahu ala dini kullihi supaya Allah Subhanahu wa taala memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Maka ini menunjukkan bahasanya agama kekafiran itu juga disebut din agama kekafiran Nasrani Yahudi itu juga disebut din Nanti katakan agama seluruhnya patut diketahui bahasanya di tempat kita ada orang yang punya pemahaman bahasanya din itu khusus Islam selain Islam itu tidak boleh disebut din maka kita katakan ini adalah pemahaman yang tidak benar dalilnya adalah kutipan dari ayat yang disebutkan di sini lidhirahu ala dini kullihi supaya Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan Islam di atas agama seluruhnya maka semua agama kekafiran kita Allah sebut dengan ad-din maka orang yang membedakan biasanya mengatakan din itu hanya untuk Islam selain Islam tidak boleh disebut din ini satu perkataan yang membutuhkan dalil Wakafa bila syahidan dan cukuplah Allah sebagai saksi kalau dia adalah utusan Allah. Bagaimana kok bisa Allah itu adalah saksi dan bukti kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah? Jawabannya adalah sudah menjadi sunatullah untuk mempermalukan dan membinasakan semua orang-orang yang aku ngaku jadi nabi. Secara membuktikan demikian. Nah ini ini satu hal yang tidak ada pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya dipermalukan dan dihinakan, namun malah ditolong dan dibantu, bahkan dimenangkan atas semua musuh-musuhnya. Yang dulu memusuhnya semua jadi tunduk padanya dan dijadikan juga wafat dalam keadaan sehat eh, dalam keadaan ya, mati normal padahal banyak yang ya. maka seandainya makin adalah bukti kalau dia memang benar-benar utusan Allah cukup ini keadaan fakta sejarah ini sudah cukup untuk jadi bukti kalau dia adalah utusan Allah kalau dia adalah orang yang mengaku utusan Allah padahal bukan maka sunatullah adalah mempermalukan semua orang yang semacam itu dan menghinakannya. Arsalahu Allah Subhanahu wa taala mengutusnya baina yadai sa'ah di hadapan kiamat, artinya beberapa saat sebelum kiamat terjadi. Maka diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu tanda kiamat. Basyiran wa nadiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadiran dan kabar ancaman. <coughs> Wada'ian ilallahi biiznihi dan dia adalah seorang yang mengajak kepada Allah dengan izin Allah wasiro jamunira dan lentera yang menerangi wadah yang ilallah biiznihi Syekhul Islam punya penjelasan yang menarik di Iktidak Siratal Mustaqim Saya katakan kalau penjelasan Syekhul Islam, da'iyan ilallah di sini, da'iyan di sini bukan dakwah, namun doa. Namun ibadah. Dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berdoa kepada Allah diiznihi dengan izin Allah. Jika kata Syekhul Islam di ilallahi ini mengisyaratkan ikhlas dan biiznihi di sini mengisyaratkan ittiba. Maka doa dan ibadah terus harus ikhlas. Dengan da'ian ilallahi dan harus sesuai dengan aturan syariat biiznihi dengan izin Allah itu dengan syariat Allah itu makna da'ian ilallahi biiznihi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam di Iqtida serapan al-Mustaqim Fahada bihim nadolalah maka Allah memberikan petunjuk dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk dengan kesesatan dan wabas sarafi minal ama dan menerangi dari ke kebutaan dan membimbing minal ghayi dari kesesatan wafat dan Allah buka dengannya mata-mata yang buta dan telinga-telinga yang tuli dan hati-hati yang tertutup. Fafaraqabi maka Allah pisahkan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam antara kebenaran dan kebatilan. Al-Huda wa Dolal. Arsyad wal Ghaib. Orang mukmin dan orang kafir, orang-orang yang bahagia calon penghuni surga dan orang-orang yang celaka calon penghuni neraka. Dan antara wali Allah dan musuh-musuh Allah. Apa beda al-huda dan arasyad dan abdulal dengan al-ghaib sebenarnya adalah al-huda adalah petunjuk dalam ilmu sedangkan arasyad adalah petunjuk dalam amal sedangkan dolar itu adalah penyimpangan kesesatan dalam ilmu wal adalah penyimpangan dan kesesatan dalam amal. maka orang mendapatkan al-huda maka dia memiliki ilmu yang benar dan orang yang mendapatkan rosyad menjadi rasyid maka dia adalah orang yang beramal dengan ilmu yang benar jika dia mendapatkan ilmu namun ilmu yang keliru yang sesat maka dia dolar jika ilmunya benar akan tapi amalnya tidak sesuai dengan ilmu yang benar maka dia zayin Demikian menjelaskan Ibnu Rajab Al-Hambali di Jami Ulum wal Hikam serta menjelaskan hadis Irbat bin Sariyah. Demikian juga saya ayat serta Tafasir ketika saya membakar Al-Jazairi menjelaskan firman Allah di surat An-Najm, "Madalla sahibukum wa ma ghawa." Madalla sahibukum wa ma Nabi Muhammad itu tidak terkena dolal, tidak pula terkena ghaib madallah sahibukum wa maqawa dan sudah jelaskan apa beda dolla sama roa dolla adalah sesat dalam masalah ilmu dan Rawa adalah sesat dalam masalah amal meskipun ilmunya benar maka orang yang sempurna adalah orang yang mendapatkan hidayah dan sekaligus mendapatkan rosyad sebagaimana khulafa rasyidin Nabi katakan khulafa rasyidin dan mahdiin rasyidin mendapatkan rosyad mahdiin mendapatkan hidayah Faman syahidalahu Muhammad maka siapa-siapa saja yang Muhammad itu menetapkan ditetapkan oleh Nabi Muhammad bahasanya dia adalah wali Allah maka itulah wali Allah. Dan siapa saja yang dipersaksikan yaitu ditetapkan oleh Muhammad SAW Alaihi bahasanya dia adalah musuh Allah maka itu adalah wali setan. Dan Allah telah menjelaskan dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulnya SAW. Alaihi bahasanya Allah memiliki wali dari manusia sebagaimana setan juga memiliki wali dari manusia. Dan Allah membedakan antara wali Rahman dan wali syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ialah sesungguhnya wali-wali Allah mereka tidaklah merasa takut, tidak pula bersedih hati. Khaufun itu berkaitan dengan masa depan, yahzanun itu berkaitan dengan masalah dengan masa lampau. Siapa, siapa itu wali Allah? dapat penafsiran yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu wa kanu yattaqun mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah mereka mendapatkan kabar gembira ketika mereka masih hidup di dunia wa fil akhirah dan ketika di akhirat apa yang dimaksud kabar gembira untuk wali Allah di dunia Nabi jelaskan dalam hadis ini adalah mimpi yang di antara kabar gembira adalah mimpi yang baik dan benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka minan nubuwati ilal mubasyirah. Nah, sudah tidak ada lagi kenabian yang ada tinggal mubasyirat kabar gembira. Sahabat tanya apa itu mubasyirat oleh Nabi maka Nabi katakan ya asalihah yaraha al-mu'min autoroha adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh orang yang beriman. Demikian juga termasuk al-bushra kabar gembira ketika di dunia adalah yang dijelaskan dalam hadis yang lain yang dijelaskan oleh Muslim Nabi ditanya oleh seorang yang ada seorang yang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi, saya melakukan suatu amal soleh. Uh, setelah saya selesai melakukan amal soleh, banyak orang yang memuji. Dan aku merasa gembira karena adanya orang-orang yang memuji amal yang telah selesai aku lakukan. Apakah ini ria? Maka Nabi katakan ini bukan ria. Nabi katakan tilka ajlu busral mukmin itu bukan riak, akan tapi itu adalah kabar gembira untuk orang yang beriman yang disegerakan di dunia dikatakan itu kabar gembira yang disegerakan untuk orang yang beriman ketika hidup di dunia demikian juga ada kabar gembira di akhirat dengan surga la tabdila li tidak ada penggantian pada firman-firman Allah di jalan lain ditafsirkan kalimat bila di adalah janji-janji Allah. Maka janji Allah tidak akan berganti. Allah katakan untuk orang yang seorang wali, wali Allah maka dapatkan busra di kehidupan dunia ganti akhiratnya adalah janji yang tidak akan Allah selisih. Zalika wal fawzul azim. Inilah keberuntungan yang sangat-sangat besar. Allah berfirman Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan dari berbagai kegelapan ila nur menuju sebuah cahaya Maka ayat ini sebagaimana kata Ibnu Qayyim dan ayat-ayat yang semisal menunjukkan bahasanya kesesatan itu banyak jalannya. Sehingga Allah menyebut kesesatan dengan abdulumah dengan bentuk jamak beberapa kegelapan. Karena jalan kesesatan itu banyak. Bisa dengan jalan syahwat dan bisa sesat dengan jalan subuhat. Dan masing-masing pun punya cabang yang banyak. Berbeda dengan jalan kebenaran, jalan kebenaran itu adalah tunggal. Oleh karena itu Allah katakan ila nur dengan bentuk mufrad. Dan Allah tidak mengatakan ilal anwar ini menunjukkan bahasanya al-haq itu tidak berbilang. Bahkan sampai dalam masalah masalah istihadiyah pun menurut pendapat yang paling kuat kebenaran itu cuma tunggal. Oleh itu Nabi katakan jika seorang e, hakim beristihad dan keliru, maka Nabi katakan fa'ah ta'a falahu ajrun wahid. Lalu dia keliru, maka untuknya satu pahala sedangkan seluruhnya dimaafkan. Kemudian Allah berfirman, Ya ayyaladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai wali-wali kalian, karena sebagian mereka adalah wali, penolong dan orang dekat untuk sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian yang walak kepada mereka, fa'innahu minhum, maka dia tersebut bagian dari mereka orang kafir. Artinya dia jadi kafir alias murtad. Maka ini menunjukkan bahasanya e, loyal dan cinta kepada orang kafir itu bisa menyebabkan kekafiran. Ini para ulama menjelaskan itu jika loyal kepada orang kafir karena agamanya. Sedangkan jika orang itu loyal, loyal kepada orang kafir karena pamrih duniawi, maka itu adalah hmm, belum sampai kekafiran meskipun itu adalah dosa besar. Inna Allah la yahdil qawma zalimin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim Yaitu orang-orang yang walak kepada orang kafir Fataran ladina fi qulubihim marad Maka engkau lihat orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit Yaitu penyakit nifak ini maradu subuhat. Karena istilah marad dalam Al-Qur'an itu ada dua penyakit, eh, dua, dua pengertian. Terkadang maknanya adalah maradu subuhat dan terkadang maknanya adalah maradu syahwat. Eh, marad apa di sini? Jawabannya adalah maradu syubhat yaitu maradun nifaq. Yusari'una fihim mereka maka orang-orang munafik itu yusari'una bersegera fihim pada orang-orang kafir yang lain fihi uh, eh, unafi fihim maknanya fi mualatihim bersegera untuk loyal kepada orang-orang kafir. Mereka beralasan, ya kulun, mereka mengatakan beralasan, nafsa kami khawatir, kami akan ditimpa oleh <coughs> daerah. Oleh bencana yang uh, silih berganti, yang berputar. Karena di dunia ini ya kadang orang orang kafir yang menang kadang orang yang beriman yang menang maka Allah mengatakan fa'asallahu dia bil fathi maka mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan untuk orang-orang yang beriman kemenangan untuk nabinya dan orang-orang yang beriman au amri min indihi Allah Allah akan datangkan satu ketetapan dari sisinya. Amin maksud satu ketetapan dari sisinya di jalan lain maknanya adalah eh, dengan Allah eh, robek kedok orang-orang munafik dan Allah permalukan mereka. Maka Allah akan berikan kemenangan pada nabinya kepada orang-orang yang beriman atau Allah akan permalukan dan Allah bongkar pada orang-orang munafik. Faisbihu ala ma'asaru maka jadilah mereka dengan apa yang mereka sembunyikan fi anfusim dalam jiwa mereka. Apa yang mereka sembunyikan dalam jiwa mereka yaitu nifak dan loyal kepada orang kafir. Nadimin mereka menjadi orang-orang yang menyesat. Wayakulul ladina amanu dan berkatalah orang-orang yang beriman Kata orang yang beriman sebagian mereka pada sebagian yang lain. Ketika kedua orang kafir itu telah kedua orang munafik itu telah terbongkar, mereka berkata kepada sebagian yang lain dengan penuh keheranan. Aha illadina aksamu billahi jahda aimanihim. Apakah mereka-mereka adalah orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah dengan dengan penuh kesungguhan sumpah mereka bahasanya mereka adalah orang yang beriman ternyata keadaannya Aslinya mereka semacam ini padahal mereka sumpah pengamti kalau mereka adalah orang yang beriman. Innahum lama aku sebenarnya mereka yaitu orang-orang munafik adalah bersama kalian dalam agama. Habitat akmaluhum hapus sudah semua amal mereka orang-orang munafik dan jadilah mereka adalah orang-orang yang merugi merugi dunia dengan dipermalukan dan merugi di akhirat dengan siksaan. Ya dina aman wa ya orang orang yang beriman, mayartadda damingkum siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya. Dan ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala dan ini telah terbukti. Itu dengan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak orang yang dulu mengaku beriman atau dunia muslim itu murtad jika masa pemerintahan Abu Bakar itu sampai-sampai disebut dengan Yamu Ridda Hari banyak orang murtad Tapi telah Allah beritakan Dari orang-orang yang beriman Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya Sesapa yaktilau bikomin Maka Allah akan datangkan sekelompok orang Yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Ini dalil ahlu sunnah Bahasanya Allah itu mencintai dan dicintai. Tidak sebagaimana Asyairah dia mengatakan Allah itu dicintai namun tidak mencintai. Dan benarlah apa yang diyakini oleh ahlu Sunnah Bahasanya Allah itu mencintai dan dicintai Karena Allah mengatakan yuhibuhu, wa Allah cinta pada mereka Dan mereka cinta pada Allah Siapakah yang dimaksud kaum di sini? Ini Nabi jelaskan dalam hadis eh, dihadkan oleh Hakim. Nabi pernah mengatakan hum kaum muhada. Mereka adalah ini. Dan Nabi berisyarat dengan Abu Musa al Ashari. Demikian disebutkan di jalan lain. Azilatan alal mu'minin mereka adalah orang-orang yang hina yaitu rendah hati di hadapan orang-orang yang beriman. Aizatin dan orang-orang yang mulia yaitu asyida yaitu orang-orang yang keras terhadap orang-orang yang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak khawatir celaannya orang yang mencela. Tidak sebagaimana orang-orang munafik. Di mana di antara sifat orang munafik adalah khawatir mendapatkan celaan dari orang-orang kafir. Zalika fadlullah yu'tihi mayasha Itulah karunia Allah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki Wallahu wasi'un alim Dan Allah itu maha luas Sejalan dikatakan makna kasihul fadli Banyak anugerahnya Alim dan dia adalah maha mengetahui Itu maksudnya maha mengetahui siapakah yang layak untuk mendapatkan anugerah. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-55 di jalan dikatakan ada sabab penulisnya sabab penulisnya adalah perkataan Abdullah bin Salam yaitu seorang sahabat yang dulunya adalah mantan pendeta Yahudi. Abdullah bin Salam mengatakan wahai Rasulullah sesungguhnya kaumku itu orang-orang Yahudi meninggalkanku aku kesepian ya Allah, wahai Rasulullah nah, maka Allah turut Allah firmankan inna mawalikumullah sesungguhnya temanmu orang dekatmu itu bukan orang Yahudi yang masih kafir-kafir itu namun walimu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman yaitu orang-orang menegakkan sholat, membayar zakat dan mereka adalah orang-orang yang rukuk. Apa beda yukimuna sholata dengan wahum ya'un Mereka menegakkan sholat, wahum ya'un dan mereka orang-orang yang rukuk. Ini kan sama. Di jalan lain dijelaskan bedanya <coughs> yang dimaksud hum ya'un itu adalah khasyi'un khasyaun maknanya adalah khasyaun sehingga beda dengan sebelumnya yuki munasolat mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sholat dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya atau penjelasan yang lain penafsiran yang lain yang dimaksud hum rokiun adalah yusaluna sholat tawo, sholat sunnah sedangkan yuki munasolat itu sholat wajib itu mana salat itu salat wajib wa muraqeun itu adalah salat sunnah wa may wa rasulahu dan siapa yang walak kepada Allah dan rasulnya dan orang-orang yang beriman maka dia adalah golongan Allah dan golongan Allahumul ghalibun adalah orang-orang yang menang karena Allah yang Allah lah yang memberikan bantuan kemenangan kepada mereka. Dan Allah berfirman di surat Al-Kahfi, "Hunalika di sana al-walayatu lillahil haq." Walayah ya, kewalian atau pertolongan eh, milik Allah dan Allah adalah al-haq zat yang berhak untuk disembah. Maka di sana di akhirat terdapat al walayah Perhatikan ada walaya dan ada wilayah. Kalau kita baca wilayah, maka artinya kerajaan, kekuasaan. Kerajaan atau kekuasaan. Ini wilayah saya, oh, ini kekuasaan saya. Kemudian walaya, kalau walaya maknanya adalah anusrah kewalian itu seperti yang dijelaskan di jalan lain ketika menjelaskan ayat ini Al-Kahfi 44 dijelaskan ada perbedaan antara wilayah dan walayah Hunalika itu maksudnya hunalika adalah yaumul kiamat. Pada kiamat terdapat al walayah pertolongan nah, pertolongan itu adalah milik Allah dan Allah adalah al-haq huwa khairun sawaba dan itu adalah yang lebih baik, pahala yang lebih baik dari pahala daripada pahala dari selain Allah seandainya bisa memberi pahala wa khairun uqba dan sebaik-baik eh, akibat keadaan terakhir Dan wazakara dan Allah menyebutkan tentang wali-wali setan. Allah katakan faida qara'ta maka jika engkau telah membaca Al-Qur'an, namun maknanya adalah jika engkau hendak membaca Al-Qur'an. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya setan laisa lahu sultan tidak punya kuasa terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hanya bertawakal pada Rabb mereka mereka hanyalah punya kuasa kepada orang-orang yang loyal kepada setan. Di jalan lain maknanya adalah yaitu dengan taat kepada setan, yang mau taat pada setan. Dan mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan Allah berfirman, Allah tidak aman orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir Yukatiluna fi sabili berperang di jalan setan maka perilah wali-wali setan sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah dan Allah berfirman di surat Kahfi ayat yang ke 50 dan ketika kami katakan kepada para malaikat bersujudlah kepada Adam maka mereka semua bersujud kecuali iblis karena menajini dan iblis itu bukanlah bagian dari malaikat, namun dia adalah bagian dari jin. Maka ayat di dalil menunjukkan eh, para ulama besar pendapat apakah iblis itu bagian dari malaikat ataukah bagian dari ataukah bukan malaikat. Pendapat yang paling kuat wal ilmu indallah iblis bukanlah malaikat. Dalilnya adalah ayat ini. Karena minal jinni. Itu adalah bagian dari jin. Fafasaqa an amri maka dia fasik dari perintah Robnya Dan di sini adalah fasiknya adalah fasik akbar. Fasiknya iblis adalah fasik akbar karena fasik itu ada dua macam. Ada fasik akbar dan ada fasik asra. Apa yang dimaksud dengan fasakwa di sini? Fasik di sini jawabannya maknanya adalah fasik akbar yaitu kekafiran. Afatattakhidunahu apakah kalian menjadikan iblis wa tahu dan anak keturunannya aulia min duni wali-wali selain aku yang kalian taati wa hum lakum adu padahal mereka adalah musuh kalian Bi'salu badala Maka itu adalah sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang yang zalim Sejelek-jelek pengganti adalah Iblis dan anak keturunannya ditaati sebagai ganti mentaati Allah Maka ini dalil Bahasa iblis punya keturunan dan berketurunan nahu darinya Nabi katakan Allah katakan wa tahu dan keturunannya. Cuma terdapat e, beberapa penjelasan tentang bagaimana cara iblis berketurunan. Namun semuanya e, namun dikasihnya tidak ada e, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana cara iblis berketurunan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke 119 wala Nahum dan sungguh aku akan sesatkan mereka dari kebenaran dengan was-was umaniyan Nahum dan aku akan menimbulkan angan-angan pada mereka itu aku akan akan bisikkan pada hati mereka lamanya kehidupan ini panjang angan-angan. Wala amurannahum dan akan aku perintahkan mereka falyubattikunna. Yubattikunna maknanya di jalan lain yukot yuqatti'unna memotong. Supaya mereka memotong ada al-an'am telinga-telinga binatang ternak. yaitu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah mereka memiliki namanya bahira onta yang dipersembahkan untuk berhala dan tanda kalau ini onta ini adalah bahira adalah telinganya dipotong Kalau amranahu fala yughayyirunna khalqallah. <clears throat> Dan sungguh aku akan perintahkan mereka supaya mereka mengubah khalq Allah. Apa maksudnya? Falaihuna khalqallah di jalan lain maknanya adalah dinahu. Kalau Khalqalah itu dimaknai dengan ditafsirkan dengan dinahu agama Allah. Bukan mengubah secara fisik, namun mengubah Allah ya, ciptaan Allah karena semua manusia itu difitrahkan sejak awal penciptanya membawa tauhid. Nah, ini yang diubah. Ya. Karena tauhid adalah fitrah dan fitrah adalah khilqah, adalah asal penciptaan manusia. Maka khalq Allah artinya adalah agama Allah aku ubah dengan kekafiran dengan menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Maka di tafsir jalan lain maka khalq Allah tidak dimaknai ciptaan Allah secara fisik namun agama Allah. Nah, tidak sedikit ulama ya memahami khalq Allah ini dengan eh, ciptaan Allah secara fisik sehingga ayat di antara dalil yang menunjukkan terlarangnya memangkas jenggot nah, ini mengubah ciptaan Allah dan berdasarkan ayat ini maka mengubah ciptaan Allah pada asalnya terlarang Bama yataridi syaitan barang siapa yang menjadikan setan sebagai wali min nilai dan selain Allah maka dia telah merugi dengan merugi yang nyata. Maka siapa yang menjadikan setan sebagai wali dengan mentaatinya, maka dia telah rugi dengan rugi yang nyata. Karena tempat kembalinya adalah neraka dan dia kekal di sana. Dan Allah berfirman Allah wali, adalah wali orang-orang yang beriman yang mengeluarkan orang yang beriman dari berbagai kegelapan yaitu berbagai kesesatan menuju cahaya sebuah cahaya Sedangkan orang-orang kafir wali-wali mereka adalah tauhid adalah setan yang mengeluarkan mereka dari sebuah jaya menuju berbagai kesesatan. Mereka wali-wali <coughs> setan adalah asabuna penghuni neraka dan mereka adalah kekal di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran 173 Alladzina qala lahumun nasu Orang-orang beriman adalah orang-orang yang para sahabat Nabi qala lahumun nasu berkata kepada mereka an manusia. an di sini adalah al-am urida bihi khusus karena yang dimaksudkan bukanlah semua orang ngomongi para sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itu juga termasuk orang. Maka dia adalah am, namun maknanya adalah khusus. Anak di sini yang dimaksud adalah Nuaim bin Mas'ud. Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i. Bagaimana di lain? Ini berkaitan dengan perang Badar. Jadi turun berkaitan dengan perang Badar. Nah, Nu'aim al-Asja'i itu nakut-nakuti uh, Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i ini nakut-nakuti para sahabat. Dia mengatakan, "Inna nasaqad jama'u lakum." Dia manusia telah mengumpulkan untuk kalian. Atau ya bukan Pak. Ini berkaitan dengan perang eh, perang Badar Surah bukan perang Badar Kubro. Itu tantangan Abu Sufyan untuk kembali bertemu di Badar setelah perang Uhud. Inan nasa Anas di sini yang Anas yang kedua itu maknanya adalah Abu Sufyan. Anas pertama itu adalah Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i, sedangkan Anas yang kedua adalah Abu Sufyan. Inanasa sesungguhnya Abu Sufyan qad jama'ulakum telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, untuk menghabisi kalian. Fakhshawhu, takulah sama Abu Sufyan dan tentaranya. Artinya apa? Wala tuhum janganlah kalian datang kepada untuk memenuhi tantangan Abu Sufyan. Fazadahu maka perkataan Nuaim bin bin, eh, Mas'ud al-Asja ini malah menambah iman para sahabat. Itu kepercayaan mereka dan keyakinan mereka kepada Allah. Wakalu dan mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Wa wakil dan Allah adalah sebaik-baik tempat bergantung. Akhirnya para sahabat pun keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka pun tiba di Badar dan Allah Subhanahu wa taala menimbulkan rasa takut di hatinya Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya akhirnya Abu Sufyan sendiri yang tidak memenuhi tantangannya dan ketika para sahabat itu keluar ke, ke badan, mereka membawa barang dagangan nah, mereka membawa dagangan ternyata Abu Sufyan nggak dagang nggak datang akhirnya malah tadinya mau perang malah jadi dagang nah, jadi mau niatnya mau perang memenuhi tantangan Abu Sufyan kita ketemu lagi di Badar kita akan ulang kembali peristiwa Badar dengan kata, Abu Sufyan setelah perang Uhud kita ulangi lagi keadaan Badar kita ketemu lagi di Badar ternyata sampai ibadah tidak ada orang Abu Sufyan ditunggu-tunggu nggak datang ini para sahabat ketika itu Eh, mereka bawa barang dagangan, akhirnya malah mereka jualan di perang Badar, eh, di di Badar, di pasar Badar, akhirnya malah banyak dapat untung. Itulah terusnya ayat. Pangkola pupini masih minallah wa fadl. Maka mereka pulang. Pangkola buai roja'u. Mereka pulang dari Badar. mati minallah wa fadlin. Dengan nikmat dari Allah yaitu selamat tanpa cacat wafatlin dan karunia dari Allah yaitu untung jualannya layam sasum su'un tidaklah mereka tertimpa keburukan tidak ada yang terbunuh atau terluka wattaba'u ridwan Allah dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti ridha Allah dengan mentaati Allah dan Rasulnya dengan berangkat keluar menuju badan wallahu fadlin azim dan Allah memiliki karunia yang sangat besar kepada orang-orang yang mau taat kepada Allah. Ini nama zalik musyaratan. Sejujurnya orang itu itu orang yang mengatakan tadi yang nakut-nakuti Mu'aim bin Masud al-Asja'i tadi Allah katakan adalah dia itu adalah asyaitan itu adalah setan yang yukhawif awliya'ah yang menakut-nakuti yaitu yukhawifukum menakut-nakuti kalian Auliaah dengan wali-walinya yaitu orang-orang kafir nakut-nakuti kalian dengan orang kafir orang kafir itu banyak gini-gini fala takhafuhum bakhafu maka janganlah takut pada mereka orang-orang kafir yang merupakan wali-wali setan bakhafuni ya, dan takutlah kepadaku in kuntum mu'minin jika kalian adalah benar-benar orang-orang yang beriman Mereka juga Allah berfirman, Inna ja'anna syayatin, sehingga kami jadikan setan, Setelah wali liladina la yu'minun, untuk orang-orang yang tidak beriman. Sampai ayat, Ya sabuna anna muhtadun, dan mereka mengira bahasanya mereka mendapatkan hidayah. Dan Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 121 Wala ta'kulu mimma lam yuzkasmullah alaih. Janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Yaitu dengan mati dengan sendirinya maka yang dimaksud tidak disebut nama Allah padanya adalah mati dengan sendirinya atau disembelih namun dengan menyebut nama selain Allah. Fa'inau dan sesungguhnya makan hewan semacam itu nafiskon sebuah adalah kefasikan. Itu khurujun amayahilu keluar dari yang halal. Dan setan itu memberikan wahyu yaitu waswas -was, kepada wali-wali mereka itu orang-orang kafir untuk membantah kalian tentang masalah halalnya bangkai, tentang kehalalan bangkai. Wa tumbuh dan jika kalian mentaati mereka innakum la musyrikun sungguh kalian adalah orang-orang musyrik ya. yaitu orang-orang musyrik mengatakan kepada para sahabat aneh kalian itu yang dimaksud wahyu setan kepada wali-walinya adalah perkataan orang-orang musyrik kepada orang-orang yang beriman itu aneh yang kalian sembelih dengan tangan kalian sendiri itu halal dimakan namun yang hewan yang disembelih oleh Allah yaitu bangkai kok malah haram mereka orang-orang musik menghalalkan bangkai dan kaum muslimin dilarang untuk makan bangkai dan mereka membantah orang-orang yang beriman dengan mengatakan kalian tujuan yang kalian bunuh itu halal dimakan. Yang Allah bunuh yaitu bangkai malah haram dimakan. Itu wahyu setan kepada kepada wali-walinya. Dan Allah katakan, wain atau tumuhum hmm, innakum lamusyriku." Jika kalian taat dengan perkataan mereka, kalian akan jadi orang musyrik. Maka ini dalil bahasanya menghalalkan yang Allah haramkan itu adalah sebuah kekafiran. Meyakini halalnya apa yang Allah haramkan. Jika kalian mentaati mereka yaitu dengan punya keyakinan bahasanya bangkai itu juga halal, maka kalian musyrik. Maka meyakini halalnya satu hal yang Allah haramkan adalah sebuah kesyirikan. Allah sebut di sini sebagai sebuah kesyirikan. Demikian juga Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Ya abati wa ayahku, ini akhafu sesungguhnya aku khawatir. Ayah masa akan menimpamu siksaan dari Rahman sehingga engkau menjadi walinya setan." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mumtahanah Ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman la tatahi janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian Aulia sebagai kasih maka orang kafir adalah musuh Allah karena Allah katakan adui tulquna ilaihim bil mawaddah kalian berikan kepada mereka rasa cinta ayat itu turun berkaitan dengan siapa Habib bin Abi Balta'ah yang mengirim surat kepada orang Quraisy Mekah bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menyerang Mekah. Dan sebelum surat itu sampai ke tangan orang-orang musyrik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus Ali untuk menangkap kurir yang membawa surat tersebut dan meminta surat. Dan Abu ha, ternyata Hatib ditanya motivasinya adalah dunia. Maka ini dalil bahasanya malah kepada orang kafir karena motivasi dunia itu masih iman. Karena Allah buka ayatnya dengan ya ayyuhalladzina aman. Hei orang-orang yang beriman. Janganlah kalian loyal kepada orang kafir. Namun masih disebut beriman. Berarti ini adalah loyal yang tidak mengeluarkan dari iman. Beda dengan ayat yang sebelumnya. Maka loyal kepada orang kafir karena motivasi dunia itu tidak membatalkan iman. Fakat kafaru bimaja aku menal haki Padahal orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang kafir dengan kebenaran yang datang kepada kalian yaitu Islam yukhijuna rasulah wa iyaku Mereka orang-orang kafir Mekah itu mengusir Rasul dan mengusir kalian. Dan mengusirnya bukan dengan kata-kata, namun mengusirnya dengan menyusahkan hidup kalian di Mekah. Ayat di dalil bahasanya Nabi keluar dari Mekah dalam keadaan diusir. Antum minu gara-gara kalian beriman kepada Allah Rabb kalian in tum jihad jihadan fi Demikian jika kalian keluar dalam rangka berjihad di jalanku dan mencari ridhoku. Maka jika kalian keluar dalam rangka berjihad di jalanku dan mencari ridhoku, maka janganlah kalian jadikan orang kafir sebagai wali. Itu jawab syaratnya. Jawab syaratnya dibuang. Ya. Jika kalian keluar dalam rangka berjihad di jalanku dan cari ridhoku, apa jawab syaratnya tidak disebutkan yaitu jawab syaratnya adalah janganlah kalian menjadikan orang kafir sebagai wali tusiru ilahim bil mawadah kalian secara sembunyi-sembunyi menyampaikan kepada mereka ungkapan rasa cinta dan sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian uh, terang, uh, nyatakan waman yaf'alhu minkum dan siapa yang melakukan hal tersebut di antara kalian secara sembunyi-sembunyi mengungkapkan rasa cinta pada orang kafir, maka dia telah tersesat dari sawa azabil jalan yang benar. Sawa di sini sawa maknanya adalah al -wasaw. Pada asalnya sawa, sawa itu maknanya adalah al-wasat. Iyad kofukum Dan jika mereka orang-orang kafir itu menang atas kalian, ya lakum a'da'a. Maka mereka akan jadi jadi musuh bagi kalian. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum. Dan mereka akan ringan tangan kepada kalian dengan memukul dan membunuh. Dan mereka ringan eh, ringan ringanlah lidah mereka besok mengeluarkan kata-kata keburukan yaitu caci maki. Wawaddu takfurun dan mereka berharap seandainya kalian menjadi kafir. Lantan faukum arhamukum sesungguhnya kekerabatan kalian itu tidaklah memberikan manfaat pada kalian. Walau aula dukung tidak pula anak-anak kalian itu memberikan manfaat tidak akan memberikan manfaat dari azab di akhirat. Yaumal kiamat pada hari kiamat. Yafsilu bainakum Allah memberikan keputusan di antara kalian. Maka jadilah kalian di surga, jangan mereka orang-orang kafir di neraka. Walau bima ta'maluna basir dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Lakot kana lakum sungguh ada bagi kalian uswatun teladan. Maknanya kutwatun teladan yang baik dalam diri Ibrahim. Kaulan wa fi'lan yaitu dalam perbuatan Ibrahim dan perkataan Ibrahim. Walladina ma'ahu kalau ditafsir jalan lain dimaknai Alladina ma'ahu itu adalah minal mu'minin dan orang-orang yang beriman bersama Ibrahim Namun kalau atau Bagaimana saya baca di Fathul Majid Ketika menjelaskan ayat ini Mengatakan Walatina ma'ahu Dan orang-orang yang bersamanya itu adalah Mina Rusul Itu bersama Ibrahim dalam din Itu para Rasul Dan ini mungkin yang lebih tepat karena Ibrahim itu tidak punya pengikut. Ibrahim itu tidak punya pengikut. Dia dibuang dari kaumnya, meninggalkan kaumnya, hijrah. Dan ada yang mengikuti Ibrahim kecuali istrinya. nah, karena itu ketika Sarah itu eh, mau di apa, diinginkan oleh seorang raja dan Ibrahim mengatakan dia adalah saudara saudariku yaitu kata Ibrahim ini adalah engkau adalah saudariku dalam agama dan dunia tidak ada di dunia ini orang yang beriman kecuali aku dan engkau Ibrahim tidak punya pengikut sehingga mungkin lebih tepat apa yang dikatakan oleh At-Tabari yaitu waladina ma'ah dan orang-orang bersama ini yaitu adalah orang-orang e, yaitu para rasul yang bersama dengan Ibrahim dalam iman. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri mingkup dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kami kafir dengan kalian, kami mengingkari kalian dan nampaklah bainana antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abad dan selamanya. Sehingga kalian beriman pada Allah semata. Illa kaulah Ibrahim kecuali yang janganlah yang diikuti ila kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya ini jangan diikuti sungguh aku akan berikan ampun kepadamu maka janganlah diikuti itu mohon ampun untuk orang-orang kafir yang sudah meninggal dunia Fama amliku laka minallahi maka aku tidaklah memiliki untuk mewahai ayahku dari Allah yaitu seksa ataukah Allah Allah min syai' sedikit pun. Artinya Ibrahim mengatakan, wahai bapakku aku tidak punya kewenangan, kerja cuma memohonkan ampun. Dan istighfarnya Ibrahim, namun perlu diketahui istighfarnya Ibrahim, Ibrahim punya niatan untuk memohonkan ampun untuk bapaknya adalah sebelum dia tahu kalau bapaknya itu adalah musuh Allah. Sebagaimana Allah ceritakan di surat At-Taubah. Rabbana alaika tawakkalna ya Allah. Hanya kepadamu kami bertawakal, kepadamu kami kembali dan kepadamu kami kembali. Rabbana ya Allah, la taj'alna jangan kau jadikan kami fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami fitnah untuk orang-orang kafir sehingga mereka semakin kafir. Apa yang dimaksud fitnah untuk orang-orang kafir? Ya Allah, janganlah engkau berikan kemenangan pada orang kafir atas kami. Sehingga mereka kemudian merasa berada di atas kebenaran. Karena buktinya menang menghadapi orang yang beriman. Itu yang dimaksud fitnah dalam ayat ini. Ini doanya Ibrahim, demikian juga doanya Musa kalau nggak salah di ayat yang lain. Rabbana la taj'alna fitnah lil ladzina kafaru. Ya Allah janganlah engkau jadikan kami fitnah untuk orang-orang kafir sehingga semakin, mereka semakin kafir. Yaitu hilanglah akal-akal mereka gara-gara kami karena mereka menang atas orang-orang kafir jika mereka merasa di atas kebenaran. Farfir lana Rabbana maka ampunilah kami ya kami yang kau maha perkasa lagi maha bijaksana dalam kerajaanmu dan dalam perbuatanmu engkau maha bijaksana siapa yang mau diberi kemenangan dan engkau maha perkasa sehingga apa yang siapa yang kau inginkan pemenang maka dialah yang pasti menang maka janganlah kau berikan kemenangan pada orang kafir Kemudian sedikit satu paragraf wa ida urifa dan jika telah diketahui bahasanya anan nasa bahasanya manusia fihim di tengah-tengah manusia ada aulia rahman, wali rahman dan wali setan, fayajibu, maka wajib hukumnya. Ayu farok untuk dibedakan antara mereka-mereka wali rahman dan mereka-mereka wali setan. Kama Allah wa rasuluhu bainahuma, sebagaimana Allah dan Rasulnya membedakan antara keduanya fa Allahi humul mu'minun al mutakun dan wali Allah intinya adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa sebagaimana Allah firmankan di surat Yunus yang tadi telah kita baca. Maka inilah pentingnya uh, pentingnya kita membaca dan mengkaji kitab ini. Karena wajib hukumnya membedakan antara wali Allah dan wali wali setan karena banyak orang tidak bisa membedakan antara wali Allah dan wali setan. Mereka eh, mereka mengira dukun yang merupakan wali Allah itu dianggap adalah eh, eh, dukun yang merupakan wali setan. Mereka banyak di, dikira oleh banyak orang adalah wali Allah. Karena wali itu asal sakti, siapa yang sakti maka dia wali. Nah, itu kaidah banyak orang. Definisi wali adalah orang sakti. Akhirnya mereka tidak bisa membedakan antara mana wali Allah, orang soleh, dan orang yang bertakwa dengan wali setan, dukun dan semisalnya. Padahal wajib bukunya membedakan dua hal ini. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya telah membedakannya. Inilah pentingnya kita baca buku ini. Wassalamualaikum ala nabiyina wa alihi Yang sampai hari kiamat yang kalau iblis kalau di terjemah depan ketika kopi Rabbi angdirni ila yaumi ba'atsun itu ada catatan kakinya. disebut katakan iblis dan anak keturunan. Tapi wallah alam ini eh, dalilnya apa keterangannya lebih lengkap di mana tapi kalau itu ada di terjemah cepat insya Allah ada ada rujukannya tapi kalau zahir ayat ya cuma Rabbi nilai yang yami asal itu beli saja tapi di terjemah cepat kemarin saya belum lama mungkin dua tiga hari atau empat hari saya baca itu di terjemah cepat itu dikatakan iblis dan anak keturunannya itu yang uh, mendapatkan ini kecuali untuk hidup sampai hari akhir ada ya Allah alam terjemah cuma kita enggak depak itu bisa dipercaya kecuali dalam masalah-masalah asma wa sifat nanti dia disusun oleh orang-orang yang berilmu di negeri ini merupakan orang-orang terbaik dalam masalah agama di negeri ini di saat penyusunan itu. Ya, maka ya perlu dicek di buku-buku tafsir tentang masalah ini. Allah Allah.